Bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du Qala imamu Abu Inadin Abdu Abdullah Abi Abdullah Muhammad bin Abu Bakar Wa Ayyubu bin Qayyim al-Jawziyah Di kitab Jitima'il Jusil Islamiyah Ala Harbil Mu'attilah Wal Jahmiyah Qala Abu rahimahullah al pikul akbaru fid din khairum minal pikhi fil ilmi wala an yatafaqqaha rajulu kaifa ya'budu rabbah azza wa jalla khairun min an yajma'al ilmal kathir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri الأقدة uqdatan لسان يفقه قولي qawli في الله kita melanjutkan pembahasan tentang perkataan para imam madhab tentang Allah subhanahu wa ta'ala di atas aras bersemayam di atas langit kita telah sampai kepada perkataan al-imam Abu Hanifah rahimahullah halaman 197 ya Qala Abu Hanifah rahimahullah. Berkata Abu Hanifah pada paragraf yang kedua, "Al-fiqhul akbaru fid din khairun min al al ilmi, min al-fiqhi fil ilmi." Sesungguhnya pemahaman terhadap al-fiqhul akbar, pemahaman terhadap tauhid, akidah namanya al-fiqhul akbar. Itu lebih utama daripada fikih pemahaman fil ilmi tentang ilmu-ilmu lainnya. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah menyebut akidah tauhid dengan nama al-fiqhul akbar. Makna fikih secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Pemahaman yang paling agung adalah pemahaman tentang Allah sang pencipta jalla fi'ula tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Ini namanya adalah al-fiqhul akbar. Di bawahnya pemahaman tentang hukum-hukumnya syariatnya, perintahnya, larangannya. Namanya al-fiqhul asghar. Jadi kata Abu Hanifah rahimahullah mempelajari al-fiqhul akbar lebih utama daripada mempelajari fiqih dalam bab ilmu-ilmu maksudnya ilmu-ilmu yang di bawahnya tentang hukum-hukum. Kenapa? Walian yatafaqqaha ar-rajulu kaifa ya'budu rabbahu 'azza jalla khairun min an yajma'al ilmal kathira karena dengan fikih al-akbar seorang hamba dapat mengetahui bagaimana cara menyembah Tuhannya dan itu lebih banyak daripada dia mengumpulkan ilmu-ilmu lain yang banyak. Naam. Qala Abu Muti'in qultu fa akhbarani fa akhbirni fa akhbirni an ab ah. fa akhbirni an afdhalil fikhi qala ta'allamur ta'allumur rajulil iman wasyara'i wassunan wal hududa wa al ikhtilafa wa ikhtilafa al a'immah wa zakara masaila fil imani summa zakara masaila fil qadari summa qala semoga semoga berkata memuti Qultu aku pernah bertanya fa akhbirni an afdal fiqhi beritahukanlah saya tentang Pemahaman apa yang paling utama? Fiqih apakah yang paling utama? Qala ta'allumur rajuli al-iman. Pemahaman yang paling utama adalah seseorang laki-laki mempelajari tentang iman. <coughs> Wasyara'i'ah, mempelajari syariat Allah, was-sunana, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, wal hududa, mempelajari larangan-larangan Allah, wa ikhtilafal a'immah, mempelajari persisian para ulama wa dzakara masaila fil iman. Kemudian dia menyebutkan masalah-masalah tentang perkara-perkara iman. Tsumma dzakara masaila fil qadar. Kemudian dia menyebutkan tentang permasalahan dalam bab qadar. Thumma qala faqultu lahu. Naam. Fama taqulu fi man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari fayat fayat ba'ahu ala dzalika unasun fayakh fayakhruju min minal jama'ati hal taro dzalik qala la kultu walima wa qad amara Allah taala wa rasulahu wa rasuluhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa huwa faridatun wajibatun qala huwa kadzalika lakin ma yufsiduna aktsara mimma yuslihun kemudian Faqultu aku bertanya kepadanya, "Fama taqulu fi man ya'muru bil ma'ruf?" Wahai imam, bagaimana pandangan engkau tentang orang-orang yang menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan? Wa yanha 'anil mencegah manusia dari dari kepada kemungkaran. Fa yattabi'uhu 'ala dzalika unasun. Kemudian orang ini diikuti oleh orang banyak, memiliki kelompok, memiliki jamaah, pengikut. Ya, karena pengaruhnya karena seolah olah ditegak dengan kebenaran, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kemungkaran, sehingga banyak pengikutnya. Fayattabi'uhu unasun. Maka diikuti oleh orang banyak. Setelah banyak jamaahnya, fayakhruju minal jamaah. Maka dia pun memberontak keluar daripada kesatuan kaum muslimin. Memberontak, mengajak orang untuk mengajak pengikutnya untuk menentang penguasa, menggulingkan penguasa dengan dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini adalah konsepnya Mu'tazilah dan Khawarid. Khawarid dan Mu'tazilah pemahaman mereka menyuruh, mengajak untuk menerapkan untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap penguasa dengan jalan-jalan kekerasan, dengan pertumpahan darah, dengan perang. Ini cara Khawarij. Dengan itulah ditumpahkan darah Uthman. Dengan itulah terbunuh Ali bin Abi Talib. Bagaimana pandangan anda tentang orang ini? Menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Karena simbol khawarij adalah mengajak manusia kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran. Mereka melihat berbagai macam kemungkaran, mereka kafirkan, mereka perangi. Ya. Mereka turun langsung dengan apa yang mereka anggap bagian daripada nahi mungkar, merusak tempat-tempat umum. Ya. Ini jalan berpikir khawarij ada rumah-rumah bordir, tempat-tempat perzinahan. Mereka datang, mereka hancurkan. Dengan dasar amar ma'ruf, nahi mungkar. Tambah banyak pengikutnya, semakin berani mengolok-olok pemerintah, mengejek pemerintah, mengejek penguasa. Berani ya dengan gertak-gertaknya akan menurunkan penguasa, menjatuhkan penguasa. Ini kaum Khawarij. Dengan dasar penguasa zalim, penguasa takut, semuanya zalim pengikutnya. Nah, kami ingin menegakkan keadilan. Akhirnya membuat jemaah memberontak kepada penguasa, mengajak rakyat untuk membangkang kepada penguasa. Bagaimanakah pandangan anda? Wahai imam. Qala kata Bonipa, tidak boleh. Teringat fitnah Juhaiman di kota Makkah pada tahun 80-an kalau saya tidak khilaf. Juhaiman ini orang yang cinta kepada kebaikan. Senang dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia buat rumahnya markas dakwah. Dia datangkan ulama-ulama untuk memberikan pencerahan. Karena ulama datang bertambah banyaklah pengikutnya. Setelah banyak mereka diajak untuk keluar ke pasar-pasar, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa-apa yang dianggap mungkar mereka ya mereka eksekusi. Hal-hal yang mereka anggap mungkar, mereka eksekusi. Mereka ingkari dengan keras, mengambil barang, menghancurkan barang dan semacamnya. Semakin besar fitnahnya Juhaiman ini. Semakin banyak pengikutnya. Ya. Kemudian datanglah syaitan kepada kepada Juhaiman dan kepada iparnya ya dalam mimpi mereka dan kepada para pengikutnya bahwasanya Imam Mahdi itu adalah iparnya. Ya, kemudian dibayatlah Imam Mahdi tersebut. Mereka menguasai Masjidil Haram. Selama tiga hari mereka menguasai Masjidil Haram, mereka tutup, mereka angkat bayat di sana. Subhanallah. Mereka bunuh yang tak sepakat, yang tak sepaham. Sampai akhirnya setelah tiga hari terpaksa ya pasukan tentara Saudi memerangi mereka, menghabisi mereka, matilah mereka. Ya, banyak yang terbunuh, tertumpah darahnya di Masjidil Haram. Inilah fitnah Juhaiman. Subhanallah. Sebagian ulama mereka datangkan pernah mengisi di sana sebagaimana Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah. Terfitnah Syekh Muqbil, terfitnah Syekh Albani. Padahal sebagian kaum khawar ini untuk mencari simpati mendatangkan dai-dai sunnah. Ya, matilah mereka terbunuh, yang selamat ketangkap dihukum ganti, dihukum eh, pancung, dieksekusi mati. Ya, inilah fitnah Juhaiman. Awalnya tampaknya Pak Amar ma'ruf nahi mungkar. Begitulah, jadi jangan kita terbuka ada orang yang vokal, berani terhadap penguasa, ganyang penguasa, turunkan. memaki maki penguasa karena sudah mengapa ikutnya banyak. Ini berpotensi menjadi juhaiman-juhaiman. Kalau tidak, segera ya dipadamkan. Ya. Dan inilah ciri-ciri khawarij dan ini beda kita dengan mereka. Kita penguasa yang zalim kita dakwahi, kita doakan, kita beri kita loyal kepada mereka dalam perkara-perkara kebaikan. Kalau ada doa yang makbul kita berikan untuk mereka. Ini ciri-ciri ahlu Sunnah. Ya. Maka ditanyalah kepada Abu Hanifah dan ini menunjukkan mata Abu Hanifah dalam hal ini madzhab salaf. boleh memberontak dengan dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh. Kultu aku bertanya lima Waqad amara Allah Ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil amri bil ma'ruf wan nahyi munkar. Mengapa tak boleh? Bukankah Allah dan Rasul telah perintahkan kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Wa huwa fariidatun. Wajibah bukankah amar ma'ruf nahi munkar adalah suatu kewajiban? Akhirnya dihancurkanlah apa? Bali sana, bom Bali. Tempat-tempat maksiat dihancurkan, contohnya. Dampaknya lebih dahsyat. Kasihan kaum muslimin ketika itu dibalik Setelah kasus tersebut mereka sangat tertekan, mereka diteror, mereka dibatasi gerak-geriknya. Ya. Pengeboman di Candi Borobudur. <laughs> Tidak seperti ini namanya jihad. Atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Qala huwa kadzalik Kata Abu Nifaya, memang seperti itu perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Lakin tetapi mayusiduna aktsara mimma yuslihun. Apa yang mereka rusak dari pemberontakan ini yang mengajak membangkang, mengumpulkan orang banyak, membuat oposisi, menggulingkan kudeta berdarah yang mereka datangkan kerusakan lebih banyak daripada mimma yuslihun daripada apa yang mereka perbaiki. Dan itu terbukti. Ya, negeri-negeri Islam sudah membuktikan bagaimana kondisi Libya dahulu dan sekarang. Bagaimana kondisi Irak dahulu dan sekarang. Ya, dan seterusnya. Ya, kata beliau min safkid dima wastihlalil haram. Banyak tertumpah darah-darah yang yang perkara dihalalkan apa apa Allah haramkan, mengambil harta, kadang-kadang memperkosa, liar jadinya manusia. Ya, ketika caos suatu pemerintahan, ketika itu yang muncul adalah para bandit-bandit. Ya, yang muncul adalah para perampok, penjarah. Ketika caos, kacau balau. Yang paling menyedihkan rakyat kecil Ya. Nah, kafil, tafadhal kamil. Wa zakara al-kalama fi qitalil khawarij wal bughati ila an qala qala Abu Hanifah wa man qala la a'rifu rabbi fis sama' am fil ard faqad kafar. Lian lianna Allah Ta'ala yaqul Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa arshuhu fawqa sab'a samawat. Fawqa sab'i وعرشه فوق سبع سماوات قلت fa in qala innahu 'alal 'arsy walakinnahu yaqul la adaril 'arsy fis sama' am fil ard qala huwa kafir li'annahu ankara an yakuna fis sama' li'annahu ta'ala fi a'la fi a'la illiyyin wa annahu yad'i wa annahu yud'a wa annahu yud'a man a'la wa annahu yud'a min a'la la min asfal nah kemudian Diceritakanlah bagaimana perkataan Abu Hanifah dalam bab akidah. Kalau kita mau bahas ini, kita bahaslah kita beliau namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Dia tak banyak, hanya berapa lembar saja. Kemudian sampailah pada perkataan <coughs> ya, setelah dia menyebutkan tentang perintah memerangi para pembangkang pemberontak, berkata Abu Hanifah, "Man qala la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ard?" Yang mengatakan aku tak tahu Tuhanku itu Allah di langit atau di bumi faqad kafar, maka dia telah kafir. Yang tak tahu Tuhannya di mana <laughs> kafir. Subhanallah. Faqad kafara. Karena Allah Ta'ala Kenapa dikatakan kafir? Karena Allah telah menyatakan Ar-Rahmanu alal arsyistawa Dialah Allah yang pemurah Bersemayam di atas syarasnya Kenapa dikatakan kafir? Mengingkari ayat ini jelas orang mengingkari kitab Allah kafir. Subhanallah. Maka kepenyimpangan ahlu kalam tidak kecil, besar. Ya. Penyimpangan mereka membuat mereka keluar daripada Islam, kufur. Ya, kenapa? Mereka mendustakan ayat. Tujuh tempat Ar-Rahmanul bukan satu tempat. Tujuh kali Allah ulangi Semuanya katanya tak ada. Allah tak ada di atas aras. Mau judul bila makan. Ada tempat-tempat. Di mana dia? Ada pokoknya. Di mana? Tak ada tempatnya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu ala al-arsistawa. Kata Allah. Kalau kau bilang al-arsistawa Allah bersemayam, berarti dia seperti makhluk butuh aras. Siapa yang mengatakan dia butuh kepada aras? Kalau begitu dia diliputi aras. Siapa yang mengatakan dia diliputi aras? Kalau begitu dia butuh kepada tempat. Siapa yang bilang dia butuh kepada tempat? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras, Allah tak butuh kepada aras, aras yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas aras bukan berarti Allah diliputi aras. Allah Maha besar di atas makhluknya. Qultu fa in qala innahu al arsy Aku bertanya lagi, bagaimana wahai imam kalau dia mengatakan Allah itu memang di atas aras? Ya. Qultu fa in qala innahu lal arsy walakinahu yaqul la adri al arsyu fis sama'a fil ardi. Kalau dia berkata lagi, aku yakin Allah itu di atas aras, tapi aku tak tahu aras itu di mana, apakah di langit atau di bumi. Bagaimana? Qala huwa kafir, itu orang kafir. Karena dia mengingkari aras di atas langit. Lianna ta'ala fi a'la illiyin karena Allah Subhanahu wa taala di atas setinggi-tingginya. Wa yud'a a'la. Karena itulah dia itu dimintai dengan doa-doa hambanya min a'la dari bawah. Min uh, min a'la la min asfal. Diminta kepada Allah di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas. La min asfal bukan dari bawah. Wa fi lafsin sa'altu Aba Hanifah amman yaqul la a'rifu rabbi bis sama' aw fil ardi qal قال قد li Karena Allah "Al-Rahmanu ala al arsy istawa. Nah, dalam lafaz lainnya aku bertanya Abu Hanifah tentang orang yang mengatakan aku tak tahu Tuhanku di mana, di langit atau di bumi. Kata beliau, itu orang telah kafir. Karena Allah berkata, Ar-Rahmanu al 'arsy istawa. Naam wa arshuhu fawqa sab'i samawat qala fa innahu yaqulu 'ala al 'arsy istawa walakinnahu la yadri al-'arsha fil ardi am fis sama fil ardi aw fis sama qala iza angkara annahu fis sama'i faqad kafara ya Allah mengatakan dialah Allah yang maha pemurah bersemayam di atas arasnya dan arasnya di atas langitnya bagaimana ya Ibu Hanifah jika dia mengatakan Memang Allah bersemayam di atas aras, tapi aku tak tahu di mana aras, di bumi atau di langit. Ya. Kata, Abu Hanifah, jika dia mengingkari Allah di atas langit, dia telah kafir. Ngeri. Ini perkataan Abu Hanifah nih. Jika dia mengingkari Allah di atas langit, berarti dia telah kafir. Kafir dengan apa? Kafir dengan ayat. Ayat mana? Banyak. Ar-Rahmanu ala arsistawa. Dalam tujuh tempat Ayat-ayat menunjukkan Allah di atas. Ya. Nah. Warwa haza anhu Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari fi kitabih Al-Faruq bi isnadih. Dan ini telah diriwayatkan riwayat dari Abu Hanifah diriwayatkan oleh Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Harawi Al-Hambali. Ya. Ini meriwayatkan dalam kitabnya Al-Faruq dengan sanadnya. Naam. Qala Syekhul Islam Abu Al-Abbas Ahmad rahimahullahu taala fa fi hadzal kalamil masyhuri an Abi Hanifah رحمه الله عند أصحابه أنه كفر الواكف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فكيف يكون الجاهد فكيف يكون الجاهد النافي الذي يقول ليس في السماء wala fil ard. Kata Syekhul Islam Abu Al-Abbas Ahmad ibnu ya Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdul Salam ibnu Taimiyah rahimahullah. Fi hadzal kalam al-mashhur, perkataan yang masyhur populer dari Abu Hanifah ini dan ini perkataan dinukil oleh murid-muridnya bahwa Abu Hanifah mengkafirkan orang yang tidak memiliki sikap yang berkata Aku tak tahu Tuhanku di mana, di langit atau di bumi. Yang tak tahu Tuhannya di mana, dikafirkan oleh Abu Hanifah. Fakaifa yakunul jahidun nafi? Bagaimana dengan orang yang mengingkari menolak alladzi yaqulu yang mengatakan laisa fis sama'i wala fil Allah itu bukan di langit, bukan di bumi. Ini lebih kafir lagi. Berarti tak ada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan aku tak tahu entah di langit atau di bumi kafir. Kata Abu Hanifah. Bagaimana pula yang mengatakan lebih daripada itu? Mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah bukan di langit bukan di bumi. Ya. Inilah dia perkataan ahlul kalam. Maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa bertempat. Ini yang tersebar nih yang disebarkan. Padahal jelas di mana Allah? Di atas aras. Kata siapa? Kata Nabi. Kata burak yang dibenarkan Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah. واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات وبين هذا وبين وبين بهذا أن قوله تعالى Ar-Rahmanu 'alal arsyistaya 'alal arsyistawa yubayyinu anna Allah fawqa fawqas samawat fawqal arsy Maka Abu Hanifah berhujjah dalam mengkafirkan mereka dengan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa Dialah Allah yang Maha Pemurah bersifat arasnya. Berkata Abu Hanifah, arsnya di atas tujuh lapis langitnya. Dengan jelas, dengan itu Firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya, di atas arasnya. Naam. Wa annal istiwa'a 'alal 'arsy dalla 'ala anna Allah ta'ala bi nafsihi fawqal 'arsy. Ya, kata-kata bersemaya menunjukkan di atas aras menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya di atas arasnya. Dengan dirinya, dengan zatnya. Nah. Summa ardafa dzalika bi kufrin man tawaqqafa fi qaunil fi kaunil arsy fis samai au fil ard. Kemudian beliau ya Abu Hanifah rahimahullah menambahkan dengan kafirnya orang yang tidak komen yang mengatakan aku tak tahu Allah di langit atau di bumi. Kafir menurutnya. Nah. Wa annahu yud'a min a'la la min asfal. Wahtajja bi anna Allah annahu ankara Li'annahu angkara an ya. yakuna fis sama ay yakuna fis samai wa anna Allah fi a'la illiyin. Ya, karena kata dia ini berarti dia telah mengingkari Allah yang di atas langit. Ya. dan sungguhnya Allah SWT ada di di atas sana, a'la illiyin. Di atas guru makhluknya yang tertinggi. Wa annahu yud'a min a'la la min asfal. Allah itu orang-orang berdoa minta kepada Allah. Dan Allah mengijabah dari atas. Dan Allah menyeru dari atas. Ya. Kepada Musa, ya Musa. Kepada Nabi Muhammad SAW. Dari atas, bukan dari bawah. Naam. Wahtajja bi anna Allah bi a'la illiyin. Wa annahu yud'a min a'la la min asfal. Wa kullu min hatainil hujjataini fitriyatan aqliyatan. Fa innal quluba mafturatun alal iqrari bi anna Allah azza wa jalla bil ului bil ului wa ala annahu yud'a min a'la la min asfal. Naam. Ya, maka dengan dua alasan ini ya, keduanya adalah merupakan alasan yang diterima oleh logika berpikir yang sehat Allah itu di atas diterima logika yang sehat menunjukkan kesuciannya, kematingannya, kesempurnaannya. Ya, apalagi fitrah manusia Secara mendasar mereka mengimani Allah itu di atas. Demikian juga dalam hal Allah menyuruh hamba-hambanya dari atas. Dan kita berdoa memanjatkan doa kita kepada Allah yang di atas. Naam. Demikian dulu ikhwati fillah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.